Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al mabawati rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang ketiga dari pertemuan yang ke-15. Masih di bab yang ke-17 dari kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi al 'abid pada program Mapati Halil. Dikatakan di sini di buku panduan halaman 82 fi sahihi an ibn musayyab an abihi annahu qala dari ayahnya beliau berkata lamma hadarat Aba Talib bin al-Wafa begitu atau tatkala Abu Talib akan meninggal dunia maksudnya dihadiri oleh kematian ya kalau bahasa begitu Abu Talib dihadiri oleh kematian maksudnya dihadiri oleh kematian telah hadir tanda-tandanya atau sudah kelihatan apa namanya mukaddimah dari kematian itu iya baik ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Wa indahu Abdullah ibnu Umayyah wa Abu Jahlin. Dan saat itu Abdullah bin Abi Umayyah serta Abu Jahal berada di sisi Abu Talib. Faqala lahu Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Iya. Jadi ini kisah kalau kita lihat seakan-akan Al Musayyab bin Hazan ini mengisahkan atau beliau hadir di kejadian. Dan itu ada kemungkinan ya sebab Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal ini Dua-duanya dari Bani Makhzum. ya Abu Jahal yang mati di apa namanya? dalam kondisi kafir. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Demikian pula eh, Al-Musayyib bin Hazm yang meriwayatkan hadits ini. Iya. Dikatakan di sini faqala lahu ya am. Maka Nabi berkata kepadanya, "Ya am, wahai pamanku." Ya ammi. Asalnya ada ya-nya, kemudian ya-nya dibuang. Ya-nya dibuang dan tetap kasrah untuk menunjukkan ya yang dibuang. Dan ada beberapa bacaan di sini ya dari sisi ilmu bahasa. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah suatu kalimat yang dapat kujadikan sebagai hujjah untukmu di sisi Allah. Ya, jadi ini luar biasa ya. Nabi perintah pamannya untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Kalau pamannya mengucapkannya, maka itu akan menjadi sebab keberuntungan dan kebahagiaannya. Karena Nabi akan membelanya dengan kalimat itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini menunjukkan bahwa amalan itu ditutup pada akhirnya. Nah, kalau dia berucap la ilaha illallah, maka itu bisa dijadikan sebagai hujah oleh Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa amalan itu ditutup tergantung pada apa yang menutupnya. Tapi karena Abu Talib ini meninggal dalam keadaan kafir, tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka itulah yang menutup kehidupannya. Dia mati di atas kekufuran. Iya. Terdapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi saksi pada hari kiamat. Pakai faidah jina In kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula syahida. Bagaimana ketika kami datangkan setiap umat itu ada saksinya dan kami jadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai saksi terhadap mereka pada hari kiamat. Iya. Maka begitu Nabi mengucapkan ini kepada pamannya, faqala lahu namun kedua orang itu berkata kepadanya. Kedua orang itu siapa? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Atargabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengucapkan mengulangi ucapannya kepada pamannya. Tapi mereka berdua juga mengulang-ulangi perkataan mereka kepada Abu Talib. Fakana akhiru maqala bisa juga dibaca fakana akhira maqala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba ayakula la ilaha illallah maka akhir perkataannya adalah bahwa dia masih tetap berada pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Pakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahaya kawan duduk yang jelek ya. Subhanallah. Mungkin kalau tidak ada Abdullah ibnu Abi Umayyah di situ dan siapa? Abu Jahal Ya mungkin Abu Talib masuk Islam. Tapi dua orang ini ini yang mencelakakan Abu Talib. Jadi menunjukkan bahaya teman-teman duduk yang jelek. Kawan-kawan yang tidak baik itu naudzubillah. Kadang menjadi sebab kebinasaan. Hanya Abu Talib menjadi penghuni neraka salah satunya karena kawan duduknya yang jelek. Karena itu seorang muslim apalagi dia seorang penuntut ilmu ya itu dia pandai memilih teman duduk yang baik. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La astaghfiranna laka ma ma lam unha ank." Maka Nabi bersabda, "Sungguhnya aku akan memintakan ampunan untukmu sepanjang aku tidak dilarang." Ya, Nabi ingin memohonkan ampun untuk pamannya. Kalau tidak dilarang. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang kafir itu boleh dijenguk kalau ada maslahat. Seperti di sini Nabi menjenguk pamannya. Pamannya muslim atau kafir? Kafir, ada maslahatnya. Dia aja masuk Islam. Sebagaimana Nabi menjenguk anak muda Yahudi. Ada maslahatnya. Ya Diharapkan dia masuk Islam. Jadi kalau pada hal-hal yang seperti ini menjenguknya, mendoakannya, kalau ada maslahatnya, atau diharapkan dia masuk Islam dan semisal dengan itu, itu dibolehkan oleh para ulama. Baik. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Keturul ayat ini di surat Taubat. Ya. Nabi dan orang-orang yang beriman tidaklah patut memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun mereka itu karib kerabatnya setelah tampak jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ya, jadi kalau dia sudah jelas kafirnya, ini tidak boleh lagi dimohonkan ampun. Sudah jelas mati di atas apa? Kafiran. Iya. Situ bahasa ayat tabayyan. Tabayyan itu tampak jelas ya. Bukan samar. Jadi ini ayat yang turun. Wa anzalallahu fi Abi Talib dan Allah turunkan pada Abu Talib innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasha. Mengenai Abu Talib, Allah menurunkan firman-Nya, sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Iya. Nah, ini menerangkan sebab turunnya ayat. Jadi hadis ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan sebab turunnya ayat ini ayat ini turun terkait dengan kejadian Abu Thalib. Iya. Nabi itu sangat bersemangat pamannya dapat hidayah. Jangankan pamannya orang lain saya, kalau dia menolak dakwah Nabi, kadang beliau sangat bersedih. Iya. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terhadap beliau kalian itu menentang. Sampai pernah saking banyaknya beliau bersedih Allah mengingatkan nabinya, "Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat." Janganlah jiwa engkau ya Nabi Muhammad pergi menangisi mereka penuh dengan kesedihan, penuh dengan hasrat Diingatkan kepada nabinya bahwa Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Iya. Yeah. Baik. Maka di dalam hadits ini terdapat apa namanya? berbagai pelajaran yang berharga ya. Iya. Di antara pelajaran yang dipetik dari hadits ini yang pertama bolehnya mengunjungi orang sakit musyrik apabila diharapkan keislamannya. Yang kedua bahaya teman-teman duduk yang jelek terhadap manusia. Yang ketiga, terdapat penjelasan makna la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah itu adalah meninggalkan ibadah kepada berhala, kepada wali-wali orang-orang salih dan mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang sudah meninggal dari orang yang musyrik maka tidak boleh dimohon ampunkan. Itu bagian dari mana la ilaha illallah. Iya. Baik. Dan Abu Talib di sini tahu ketika diperintah mengucapkan, diminta mengucapkan la ilaha illallah, dia tahu konsekuensinya. Dia harus tinggalkan agama ayahnya sendiri Abdul Muttalib. Dia tahu konsekuensinya. Baik. Terdapat juga di sini bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu yakin ilmu dengan mengetahui dan meyakini maka dia akan masuk dalam Islam. Ya, jadi bukan sekedar ucapan di sini. Kalimat Abu Talib juga tahu konsekuensinya. Karena itu dia masih mengingat agama ayahnya. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin itu mengerti makna la ilaha illallah. Dan terdapat bahwa amalan itu tergantung pada penutupnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa wal amalu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Dan terdapat juga di dalam hadis haramnya memohonkan ampun, memohonkan ampunan untuk kaum musyrikin. Iya, setelah tampak jelas bahwa mereka ini penghuni neraka, mati di atas kekafiran dan diharamkan memberi loyalitas dan kecintaan kepada mereka. Dan juga di dalam hadis terdapat batilnya bersandar kepada Nabi, bergantung kepada Nabi, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Iya. Terdapat di sini bahaya fanatisme dan taklid terhadap ayah-ayah, kakek-kakek dan nenek moyang terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abu Talib itu masuk Islam. Pernah dengar ada yang mengatakan Abu Talib masuk Islam? Hah? Ini biasanya disebarkan orang-orang Syiah Rafidhah dan sebagai orang-orang Sufi. Iya. Sampai Ibn Arabi berkata Abu Talib itu termasuk mukmin yang sangat kuat keimanannya. Nauzubillah. Baik. Selesai dari hadits ini, kemudian di akhir bab penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa masail. Kata beliau fihi masail. Terdapat beberapa masail. Al-ula yang pertama tafsir qawlihi innaka la tahdi man ahbabta. Al-ayat Yang pertama adalah tafsir firmannya, sesungguhnya engkau ya Nabi Muhammad tak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Iya. Ini ayat sudah kita jelaskan ya tentang penafsirannya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah. Hidayah apa maksudnya? Hidayah taufik dan ilham. Itu bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. Hanya Allah yang memberi hidayah. Tapi kalau hidayah dalal wal irsyad, Nabi punya hal itu atau tidak? Yang memilikinya. Apa dalilnya? Hmm? Saya sebutkan tadi ayat. Wa inna kala tahdi ila sirati mustaqim. Baik. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية Tafsiran firmannya Nabi dan orang-orang yang beriman tidaklah patut memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik hingga akhir ayat. Ini juga kita sudah terangkan bahwa tidak pantas ya bagi orang-orang yang beriman bagi Nabi dan orang yang beriman mohonkan ampun untuk kaum musyrikin walaupun kerabatnya yang paling dekat selama mereka ini sudah tampak jelas meninggal di atas kesyirikan tidak di atas keislaman. Al-thalithatu wa al-mas'alatul kubra tafsiru qawlihi qul la ilaha illallah bi khilafi ma alayhi may yadda'i ilm Yang ketiga yang merupakan masalah besar tafsiran sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ya Qul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Yang berbeda dengan pemahaman beberapa orang yang mengklaim bahwa dirinya bahwa diri mereka berilmu. Ya. Ada orang yang mengaku dirinya apa? Berilmu, mengetahui ilmu, tapi dia tidak mengerti mana la ilaha illallah. Bahwa tafsir la ilaha illallah itu mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan segala ibadah kepada selain Allah. Itu tafsir la ilaha illallah. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy. Iya. Itu yang dipahami oleh Abu Talib. Dan ini berbeda dengan sebagian orang yang mengaku berilmu di masa Syekh tapi justru pada perkara-perkara yang kesyirikan kaum musyrikin terjatuh di dalamnya mereka juga melakukannya. Ya, maka ini seperti yang dikatakan oleh beliau al-mas'alatul kubra. Permasalahan terbesar. Masalah besar yang harus dipahami. Nah, subhanallah sebagaimana yang telah berlalu beberapa pembahasan ini dari pemahaman tafsir la ilaha illallah yang keliru di tengah manusia. Mereka berucap la ilaha illallah tapi memasukkan bentuk-bentuk kesyirikan di dalam praktek ibadah mereka. Rabi'atu yang keempat kata beliau rahimahullah anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna murad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajulu qul la ilaha illallah faqabbaha Allahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asli al-islam Kata beliau sesungguhnya yang keempat, sungguhnya Abu Jahal dan pengikutnya mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau berkata kepada seorang ucapkan la ilaha illallah. Ya jadi maksud Nabi kalau seorang berucap la ilaha illallah, mereka paham. Artinya ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Mereka paham itu. Maka kata Syekh semoga Allah memburukkan siapa saja yang pemahaman Abu Jahal tentang asas Islam melebihi orang tersebut. Kalau ada orang dia mengaku muslim tapi Abu Jahal lebih paham tentang mana la ilaha illallah, nah, ini repot ya. Baik. Apalagi kalau dia mengaku dirinya ulama, mengaku dirinya berilmu. Sedangkan mana la ilaha illallah, Abu Jahal lebih alim darinya. Iya. Kemudian yang kelima, الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام أمه yang kelima kesungguhan dan usaha beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan pamannya ya luar biasa ya bagaimana semangat Nabi sampai di akhir hayatnya pun terus dia dakwahi pamannya iya yeah. Tidak putus asa. Ya beda dengan kita ya kalau sudah coba sekali, dua kali, setahun, dua tahun. Wah sudah terlalu lama saya nasihati tidak mau dengar. Hah? Subhanallah. Kadang semangat itu, hirs itu perlu kita selalu membenahi diri, melihat semangat kita semangat kebaikan kita untuk orang lain, untuk kaum muslimin. Ya. Oh ini saya sudah pernah bikin begini, bikin begitu. Tapi dia tidak mau. Oh biarin aja. Ya. Tidak seperti itu. Hirs itu ada. Semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat ya. Sudah pernah kita bacakan hadits Amr bin Akhtab ya. Nabi berbicara dari pada subuh sampai terbenamnya matahari. Tidak turun kecuali untuk sholat saya dari mimbar. Itu semangat terhadap para sahabat. Di tafsir surah Ra'd tentang apa namanya uh, eh, Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati itu kan disebutkan sebab turunnya ayat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan mendatangi seorang rahib atau seorang pendeta. Begitu sampai utusan kepadanya, si rahib atau pendeta ini berkata, Rob kamu ini terbuat dari apa? Terbuat dari tembaga kah? Dari perak kah? Dari apa? Bukannya menerima Islam malah apa? Molok-molok keislaman. Menghina. Maka balik utusan kepada Nabi. Nabi berkata datangi lagi dia. Iya. Datangi lagi. Dia ulangi lagi ucapannya. Balik lagi utusan. Nabi berkata balik lagi kepadanya. Balik lagi. Kembali dia ucapkan ucapannya. Jelas ya? Ini perhatikan, semangat. Ya, setelah tiga kali Allah kirim petir membakar habis orang tersebut. Iya. Tapi perhatikannya dari semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu seorang Muslim dan Muslimah jangan berjelek sangka, jangan berputus asa. Apalagi dia seorang dai. Dai itu diantara sifatnya kawiyul amal, sangat kuat harapannya. Orang sebagaimanapun menentang dia, memusuhi dia. Yang menentang memusuhi bisa saja suatu hari akan berubah menjadi orang yang mencintai ya. Iya. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Idfa billati hi ahsan." Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kanahu waliyun hamim. Balaslah dengan hal yang baik. Kalau ada yang berbuat jelek, balas dengan baik, kebaikan. Maka orang yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan, dia akan berubah menjadi apa? Kawan yang sangat melindungimu. Pelindung yang sangat apa namanya? dekat denganmu. Iya. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadits Abu Hurairah, Beliau berkata, "Ahbib habibaka haunan ma. Asa yakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma. Asa yakuna habibaka yawman ma." Cintailah kekasihmu atau siapa yang kamu cintai seminim mungkin. Barangkali suatu hari dia berubah menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci seminim mungkin. Barangkali suatu hari dia berubah menjadi orang yang kamu cintai. Iya. Jadi maksudnya secara umum bahwa seorang muslim itu dia punya jid dan ijtihad, punya semangat. Qawiyul amal. Kuat harapannya. Orang itu mendapat hidayah, mendapat kebaikan. Iya. Jadi ya, kalau di suatu masa misalnya manusia ribut terlalu banyak kerusakan, terus dia berkata halakan nas manusia telah binasa. Ada itu dalam satu hadis Nabi berkata bahwa ahlakuhum dia yang paling celaka ya. Maksudnya ini kalimat-kalimat jangan dikeluarkan dari lisan seseorang itu jangan membahasakan hal yang menunjukkan kurangnya harapan menunjukkan berjelek sangkanya kepada Allah, tapi dia berucap hal yang baik. Ya, di masa ini banyak kemungkaran-kemungkaran, maksiat, kerusakan-kerusakan terlihat. Tapi ingat ya kewajiban tauhid di situ. Kewajiban tauhid kita berbaik sangka kepada Allah. Jangan berjelek sangka. Iya. Ini masa seperti ini bahaya. Kalau kita tidak buat begini, musuh-musuh Islam nanti akan apa? Berkuasa. Akhirnya dia juga jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan. Nah, ini bentuk dari su'udzon. Kadang seorang tidak menyadarinya. Kita akan bahas nanti. Ini satu pembahasan penting di bab tauhid ini. Masalah su'udzon. Itu luas sekali pembahasannya. Dan siapa yang menjamin dirinya tidak lepas dari itu. Dan nah, ini salah satu pembahasan tauhid yang sangat penting sekali. Ya, karena itulah kenapa kita selalu mempelajari tauhid, berlindung kepada Allah dari segala kesyirikan yang kita tahu maupun tidak tahu. Itu karena ada dari bentuk-bentuk ya, berjelek sangka itu bisa masuk di dalam syirik tersembunyi. Iya. Dan kita bisa masuk ke dalam perkara yang mengurangi tauhid. Kesempurnaan mengurangi kesempurnaannya yang wajib atau kesempurnaannya yang mustahab. Iya. Baik. Jadi kita kitab tauhid ini pembahasan awalnya, pembahasan di tengahnya, di akhirnya itu sama pentingnya. Saling berkaitan. Sama pentingnya. Ada bab-bab yang akan dibawakan oleh penulis sangat penting sekali Ya akhir-akhir dari buku ini. Baik. Asadi satu yang keenam, ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi bantahan terhadap siapa saja yang menyangka keislaman Abdul Muttalib dan leluhurnya Iya. dari sisi mana bantahannya karena mereka telah menentang hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Atar gabuan min millati Abdul Muttalib apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib uh, afwan ketika Nabi berkata kepada pamannya kul la ilaha illallah ucapkan la ilaha illallah artinya dia belum muslim sehingga disuruh mengucapkan apa la ilaha illallah iya baik ini menunjukkan bahwa Abu Talib ini belum masuk Islam. As-sabi'atu yang ketujuh, qawluhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu Falam yughfar lahu bal nuhiya an dhalik. Yang ketujuh permintaan ampunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Talib. Tetapi Abu Talib tidak mendapatkan pengampunan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dilarang meminta pengampunan tersebut bagi Abu Talib. Iya. Jadi Nabi memohonkan ampunan untuk pamannya. Tapi tidak diterima dari nabinya. Bahkan datang larangan. Bahkan datang larangan. Maka lil nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang yang beriman mohonkan ampunan untuk kaum musyrikin. Baik. Ats-tsaminatu madarratu ashabis su' 'alal insan. Yang kedelapan bahayanya orang-orang yang ashabus su kawan-kawan yang jelek terhadap seorang manusia ya orang-orang yang buruk ini kawan-kawan yang jelek yang mengandung bahaya nah ini bisa memberi bahaya kepada manusia memberi bahaya kepada manusia iya dan kawan-kawan ini bukan hanya terkait dengan orang yang biasa diajak bicara, diajak diskusi, kawan dekatnya. Sama dengannya dia memilih istri misalnya. Hah? Itu malah lebih dekat lagi. Itu kawan hidup namanya. Ya kan? Ya. Maka itu dia perhatikan. Dan subhanallah pengaruh kawan-kawan yang jelek ini besar sekali ya. Ini Abu Talib salah satu korbannya. Iya. Itu ada disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihaya oleh Ibnu Katsir seorang yang tadinya penghafal Quran. Masya Allah dihafal Quran. Tapi suatu hari dia terfitnah oleh seorang perempuan Nasara yang di di daerah yang dia di berada di situ untuk memerangi mereka. Maka perempuan ini mensyaratkan dia boleh dinikahi tapi orang tersebut harus masuk ke agama Nasara. Maka dia murtad masuk ke dalam agama Nasrani gara-gara kawan hidup. Iya. Sampai hilang seluruh hafalan Qur'annya. Kecuali beberapa ayat di awal surah Al-Hijr. Darhum ya'kulu wa yatamattau. Apa namanya? ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون ya kadang orang-orang kafir itu dia berharap andai kata dulunya muslim biarkan mereka makan minum bersenang-senang dan dibuat lalai oleh angan-angannya mereka akan tahu akibatnya cuma ayat dua ayat itu saya yang dihafal yang lainnya hilang Nah, ini semuanya fitnah ya. Karena itu seorang muslim subhanallah keselamatan hatinya itu nikmat tidak bisa dibanding dengan apapun. Kata para ulama, salamatul qalb as-salama la yu'adilu syai'. Tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Iya. Maka jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang bisa membahayakannya. Apalagi di masa ini hati itu lemah. Al-qulubu dha'ifah syubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Iya. Kemudian yang ke eh, At-tasya madarratu ta'dhimil aslaf wal akabir. Madarat bagi seseorang akibat atau mudarat pengagungan para leluhur dan para pemuka kaum. Ya. Ini bahayanya dari sisi ta'assub, fanatik, taklid, ikut-ikutan. Ya, dan ini bahaya yang sangat besar menyebabkan kekafiran waliyadzubillah dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idjani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Hari tatkala orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Ini dua tangannya masuk ke mulutnya. Sakin besarnya penyesalan di hari itu. Dia berkata, wahai andai kata, saya ada jalan mengikuti Ar-Rasul. Wahai andai kata saya tidak menjadikan si fulan sebagai kekasih saya, orang yang sangat saya cintai. Sungguh si fulan ini telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Ya, menyesatkanku dari dikir, dari kebenaran setelah sampai kepadaku. Dan adalah syaitan itu sangatlah berkhianat terhadap manusia. Baik. Nah ini poin yang kesembilan ini penting ya disebut oleh Syekh di sini. Sebab ini juga diantara sebab besar yang menyebabkan seorang itu jatuh dalam kesesatan, sebab munculnya kesyirikan dan sebab tumbuhnya bid'ah ini dibangun di atas poin yang kesembilan ini. Al-ashiratu asyubahatu lil mubtilina fi dzalika. Listidlali Abi Jahlin bidalik. Iya. Baik. Yang ke 10 syubhat. Ya. Syubhat yang ke 10 ini syubhat mereka yang merupakan argumen mereka. Kerancuan mereka, orang-orang jahiliyah. Dalam hal tersebut. Ya. Karena pendalilan Abu Jahal akan hal itu. Jadi syubhat mereka ini di dalam hal ini adalah pengagungan terhadap leluhur dan nenek moyang. Kenapa? Karena Abu Jahal, karena Abu Jahal dalilnya itu Abu Jahal. Atargabuan milat ya Abdul Muttalib. Maka yang membuat mereka terhalang kaum musyrikin yang membuat mereka terhalang dari kalimat la ilaha illallah syubhat paling besarnya itu. Kamu benci kepada agama Abdul Muttalib, benci kepada agama leluhur dan nenek moyangmu? Iya. Baik. Al-Hadiyata Asyarata yang ke-11 Asyahidu liqonil a'mari bil khawatim Liannahu law qalaha nafa'atku Bukti bahwa setiap amalan ditimbang berdasarkan amalan terakhir atau penutup Karena sekiranya Abu Talib mengucapkan kalimat syahadat, niscaya kalimat itu akan bermanfaat baginya. Dan ini jelas ya. Dan yang terakhir, Athaniyata asyrata at-ta'ammul fi kibari hadhihi syubha fi qulubi ad-dallin. Lianna fil qissati annahum lam yujadiluhu illa biha. مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمته ووضوحها عندهم اقتصروا عليها ini juga dari kejelian penulis ya, memahami hadit-hadit. Kata beliau renungan akan beratnya syubhat ini, kerancuan ini. Ya, yaitu syubhat pemuliaan terhadap leluhur dan para pemuka kaum. Ini syubhat sangat besar pada hati orang-orang yang tersesat. Karena pada kisah tersebut, kisah Abu Talib di atas, mereka tidak mendebat Abu Talib kecuali dengan syubhat ini, dengan kerancuan ini. Jadi selama Nabi mengulang-ulangi, mereka itu tidak ada tidak ada memberi syubhat ke Abu Talib kecuali satu saja. Atar gabuan millati Abdul Muttalib. Kamu benci kepada agama. Ayahmu Abdul Muttalib. Besar sekali syubhat ini. Iya. Jadi mereka hanya membisiki Abu Talib itu. Ya. Jelas ya? Padahal Nabi mengulanginya. Nabi terus-menerus mengulanginya. Dan mereka tidak menambah kecuali itu saja. Ini menunjukkan bahwa syubhat ini itu dianggap sangat jelas bagi mereka. Sangat besar. Iya. Karena itu mereka batasi dalam perdebatan dengan menyebut syubhat ini saja. Nah, kalau sudah dipahami bahwa ini syubhat mereka yang terbesar, itu seorang penuntut ilmu harus kuat di dalam membantah syubhat ini. Ya, dia harus memiliki beragam pendalilan yang bisa membantah batilnya mengikuti agama nenek moyang dan leluhur, tidak mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pembahasan-pembahasan tauhid masuk dalam hal ini. Iya. Nah untuk menolak syubhat ini bagi seorang muslim dan muslimah nah, dia perlu banyak membaca hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah dia diajari bagaimana mengagungkan sunnah, bagaimana dia membesarkan hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia mendahulukan dalil, bagaimana dia menjunjung tinggi dalil. Nah, itu kalau orang terbiasa, dengan Al-Quran dan Sunnah seperti itu akhlak yang muncul. Kerjanya baca ayat, baca hadit. Ya. Hanya kenal Al-Bukhari berkata begini, Muslim berkata begini dalam sahihnya. Dia hanya baca riwayat. Ya, kalau dia hanya seperti itu saja membiasakan dirinya, ah, itu luar biasa, akan terbentuk dengan sendirinya. Pengagungan terhadap agama ini. Pengagungan terhadap agama ini. Nah, itu harus dilatih, dididik. Dan Nabi mendidik para sahabatnya seperti itu. Karena itu kalau kita lihat para sahabat ya, kalau ditanya apapun, ya mereka pasti menyebut dalil. Saya pernah mendengar Nabi bersabda begini. Saya pernah mendengar Rasul, melihat Rasulullah melakukan begini. Ya. Atau hal itu pernah ditanyakan kepada Nabi. Nabi menjawab begini. Tidak ada yang berucap dari dirinya sendiri. Nah, ini pendidikan Nabi terhadap para sahabat. Maka kita di akhir zaman ini kalau ingin baik harus seperti itu. Iya. Tidak usah terlalu pandai retorika, banyak bicara, ya manis ucapannya. Kalau tidak dalil mau diapain? Jelas ya? Harus dibiasakan umat ini dengan dalil. Nah, ini repot juga kadang subhanallah orang-orang ya belajar sudah doktor apa segala macam Kadang saya lihat sebagian ceramah durasi 8 menit, 10 menit. Tidak ada dalilnya, tidak ada ayat, tidak ada hadit asar pun tidak ada. Ini kira-kira bagaimana caranya mendidik manusia dengan seperti itu? Bukan artinya dia ucapkan selama 8 menit itu nggak ada yang benar, tapi tidak mendidik orang dengan dalil itu, itu jalannya siapa? Itu tidak ada jalan pendidikan agama seperti itu. Iya. Kalau mau diikuti masyarakat umum, dikasih bacakan ayat, bacakan hadis, orang oh, ndak masuk katanya ndak nyambung. Langsung saja kasih kesimpulannya. Ya, itu namanya kita ndak mendidik mereka, harusnya digabungkan. Beri kesimpulan, beri dalil supaya terbiasa. Kalau memang dia ndak paham dalil, beri kesimpulannya, diberi dalilnya. Kesimpulan dalil atau kasih dalil, simpulkan setelahnya. Ya. Supaya terbiasa terikat dengan apa? terikat dengan dalil. Kecuali kalau dalilnya itu diambil dengan jalur istimbat panjang untuk diuraikan, ah, itu kadang seorang mufti dia untuk orang-orang awam dia tidak terlalu merinci, hanya dia katakan boleh, tidak, nggak ada masalah, ya. Atau dikatakan tidak ada larangan dalam hal tersebut, sebab kalau diuraikan bisa panjang jawabannya. Jelas ya? Oke ini hal-hal yang ah, bagus untuk dicermati. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan di sini. Kita sambung insyaallah taala di sesi berikutnya setelah sholat asar.